minimalnya setiap huruf memiliki tiga sifat yang paling tidak apa kita ingat-ingat ya. tiga atau empat sifat ya. huruf yang paling banyak sifatnya adalah huruf ro ya. huruf ro adalah huruf yang paling banyak memiliki sifat ya. kalau yang lain minimal tiga yang harus kita hafal ya jahar atau hamas, kemudian apa? Rokhawah atau syiddah atau bainiyah, kemudian istifal atau isti'la, kemudian sifat tambahan yang ada pada kolom 6 dan 7. Ya, kolom 6 dan 7. 6. Taib. Kemudian dari sifat-sifat yang telah kita pelajari dan juga sebelumnya makhraj huruf-huruf Arabiah yang sudah kita pelajari, kita terus ingat supaya dalam mengucapkan huruf-huruf Arabiyah kapanpun dan bagaimanapun keadaannya kita berusaha untuk setepat mungkin ya yakni dilafatkan dari makhraj yang benar dengan sifat yang dimiliki oleh masing-masing huruf. Nah. Kemudian pada eh, tahap berikutnya setelah kita mempelajari kita mulai menerapkannya dengan mengambil satu keadaan yaitu keadaan fathah ya. Tayyib ikhwan fillah huruf itu imma mutaharrikah wa imma sakinah ya, huruf itu ada dua keadaan bisa jadi dia berharokat ya, bisa jadi sukun nah dan telah kita terangkan perbedaan antara harokat dan sukun sukun itu adalah bertemunya dua bagian apa alat suara adapun harokat itu adalah kebalikannya kebalikannya yakni berpisahnya dua bagian alat suara setelah bertemunya ya. sukun itu ada satu keadaan adapun harokat ada tiga yaitu apa saja fathah kemudian kasrah kemudian dhammah nah taib fathah itu adalah merupakan farak atau cabang dari alif ya, fathah merupakan apa cabang dari alif dan kasrah merupakan cabang dari ya sukun dan dhammah merupakan cabang dari waw sukun ya. alif kemudian ya sukun dan waw sukun adalah tiga huruf yang telah kita pelajari pada awal pertemuan dalam pelajaran apa makhraj ya makhrajul huruf yaitu huruf-huruf mad ya, a kemudian i u nah itulah <clears throat> Nah, sebagaimana diterangkan oleh para para ulama tajwid atau orang-orang yang membidangi dalam ilmu ini bahwasanya harokat merupakan cabang dari huruf-huruf mad ya cabang dari huruf-huruf mad Kita lanjutkan bahwasanya apa? Harokat yang tiga fathah, kasroh dan tomah merupakan cabang furu' dari apa? huruf-huruf mad, alif, kemudian ya, sukun dan wawu sukun. Nah. Taib. Apakah di dalam melafatkan huruf yang berharokat itu kita dituntut untuk sempurna? Naam, ya dituntut untuk menyempurnakan harokat ya yakni kalau kita membaca huruf yang berharokat fathah dituntut untuk membuka mulut sebagaimana kita membuka mulut ketika mengucapkan alif a ya. kalau dipotong jadinya harokat fathah a ya demikian pula ketika kita mengucapkan kasrah dituntut pula untuk menyempurnakan bentuk mulut kita yaitu dengan menurunkan rahang bawah al-fak as-sufli diturunkan dan mengangkat sedikit bagian tengah lidah i ya, sebagaimana kita juga dituntut sempurna dalam mengusapkan ya i ya. kalau dipotong menjadi kasroh i nah wah kada lemah juga demikian ya Berkata Imam Ahmad At-Tibi dalam salah satu karyanya Mamdhumah Al-Mufid fit Tajwid wa kullu madmumin falan yatimma setiap huruf yang berharokat dhammah lan yatimma tidak bakal sempurna illa bi dhammis syafataini dhamman kata beliau mengingatkan pentingnya kita untuk menyempurnakan harokat ya wa kullu madmumin falan yatimma setiap huruf yang berharokat dhammah tidak akan sempurna illa bi dhammis syafataini dhamman kecuali kalau kita menghimpun bibir dengan sempurna bi dhammis syafataini dhamman wa dun khifadin bin khifadin lil fami begitu pula huruf yang berharokat kasrah dun khifad yang dikasrah. Bin khifadin lil fami juga akan sempurna akan dengan apa? Dengan menurunkan fam, ini mulut diturunkan. Wa dun khifadin bin khifadin lil fami. Nah. Yatim akan sempurna dengan inkhifad al-fak as-sufli dengan turunnya apa? rahang bawah i b t wahakadha wal maftuhu bil fathif hami. begitu pula huruf yang maftuh yang berharokat fathah juga akan sempurna ya dengan kita membuka mulut ifhami maka pahamilah nah taib dan apabila seorang qari tidak menyempurnakan harokat maka dia dikolongkan telah melakukan lahan apa kesalahan yang jenisnya khafi ya. Lahan khafi ya. Kesalahan yang tidak sampai yukhil atau merusak ya, tidak sampai merusak apa? bacaan baik itu makna ataupun i'rab namun termasuk salah satu kesalahan yang harus dihindari ya. Apalagi dalam apa dalam e, eh, makom belajar seperti ini kita harus berusaha untuk ketat ya. Berusaha untuk ketat supaya apa? supaya ketika di luar itu ya, tidak terlalu bermudahan ya. tidak terlalu bermudahan dalam makom belajar harus di apa diperketat diusahakan sesempurna mungkin maksudnya ya sehingga tatkala sendiri ya tidak apa tidak terlalu bermudahan ya. karena kecenderungannya apa kalau di depan guru biasanya apa lebih baik daripada ketika sendiri. Nah, makanya kalau dalam proses belajar sudah tasahul ada ketidakseriusan eh, antara murid ataupun guru, maka nanti setelah di luar pelajaran juga dikhawatirkan lebih ya, tidak serius lagi. Makanya diharapkan dalam kita belajar seperti ini kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dalam menyempurnakan. Taib. Ikhwan fillah azakumullah, kita menggunakan buku ini dan pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari beberapa pelajaran ya, terkait dengan huruf ketika berharokat fathah. Ya. Nah, jadi ini upaya untuk apa? Membiasakan kita mengucapkan huruf-huruf sesuai makhraj, sifat dan menyempurnakan harokatnya. Ya. Kita mulai dengan fathah. Kenapa? Karena amalan fathah hanya membuka mulut saja. Amalan fathah hanya membuka mulut saja A nah, itu paling mudah A nah, nanti yang berikutnya kasroh mulutnya diturunkan kemudian apa ya, membuka mulut saja tapi juga ada tambahan apa menaikkan bagian tengah I ya. yang berikutnya yang paling sulit adalah dhammah menghimpun bibir dan menarik bagian belakang sedikit U nah, makanya kita mulai dari yang paling mudah fathah dulu sambil kita mempelajari atau menerapkan apa yang telah kita pelajari dari makharijul huruf wa sifatuha. Nah, kita ulangi. A ba ta fa ja ha kha nah da dha ra za, za. Sa. sa kemudian pelajaran berikutnya pelajaran 12 K. sebutkan makhraj huruf kaf dari mana Naam, lidah bagian pangkalnya ya. namun di depan huruf qaf ya. pangkal tapi sudah mendekati bagian tengah dinaikkan menempel ke langit-langit yang sudah mulai mengeras ya. ga dengan sifat apa hamus ya hamus kemudian istifal ya hamus istifal itu yang penting taib hamus kemudian syiddah dan istifal berikutnya alam la dari mana makhrajnya tepi lidah depan dengan gusi yang di atas gigi taring gigi apa seri nah Taib. Kalau gigi di antara taring dan seri namanya apa dalam bahasa Indonesia? Seri dua ya. Kemudian taring bukan langsung dari setelah seri tapi setelahnya kan. Ini namanya apa? Namanya apa? Apa? <laughs> gigi susu. Bukan. Gigi yang nomor urutan nomor tiga satu dua nomor tiga nomor, nomor dua nomor dua ya namanya apa Allah alam dalam bahasa Arab namanya robaiyah ya namanya robaiyah taib lam di situ ya sifatnya apa saja jahar enam kemudian apa lagi tawasud ya inhiraf istifal Taib. Ma. Mim sekarang. Ma. Ya, mudah ya. Itu bibir atas dan bawah. Ma. Ya. Sifatnya jahar bainiyah istifal. Gunnah. Gunnahnya gunnah tingkat keberapa? Mim yang berharokat. Gunnah ada beberapa tingkat. Ini yani kalau mim berharokat pada tingkat yang keberapa gunnahnya? Nah, sehingga tidak? Yang terakhir, ya tingkatan yang terakhir. Yang pertama adalah mim yang bertasdid. Amma. Yang kedua mim yang yang diapakan? Yang disamarkan, yang setelahnya ada ba. Ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah mim sukun yang apa namanya diidharkan yang terakhir mim yang berharokat ma ada gunah tapi sangat sebentar ya berapa lamanya sekadar masa atau zaman masih menempelnya bibir atas dan bawah ma nah, sehingga sangat singkat nun juga sama na ya sifat mim dan nun sama ya sifatnya sama saja sama persis ya jahar bainiyah gunnah dan istifal ya persis sama kemudian wau wa ya wa dari bibir atas dan bawah ya dihimpun tanpa menempelkan secara utuh masih ada celah ya kemudian enam memiliki sifat apa jahar jahar tanpa nafas yang mengalir khawa kemudian istifal enam jadi jangan dibaca dengan tebal wa ya wa wa enam apakah ada gunnah pada wawu ada gunnah tidak ada ya. <laughs> nah, pada asalnya tidak ada, pada asalnya tidak ada. Ya. Namun nanti ada insya Allah ya dalam tapi masih sejauh ini pembahasannya pada jilid 3. Ya. Wawu pada asalnya tidak ada gunnah. Wa, jadi jangan dibaca mughannah, jangan digunnahkan wa, misalkan wa ya. Au tanpa gunnah. Ya, Yani betul-betul bibir saja yang berperan dalam menyuarakannya wa au coba dibaca au wa wa ya dan insya Allah kita mungkin sekarang mulai bisa mendeteksi ini ada gunnah atau tidak kalau wa ini ada gunnah au au nah, sebagian masuk ke hidung ya maka wawu yang asli tidak ada gunahnya baik berikutnya ha ha ha. ya, buka mulutnya ha. ya. dari mana makhraj ha? Dari pangkal tenggorokan kan persis pada posisi apa? Pita suara. Nah, pada autar asau. Ya. Sifatnya jelas hamas. Rokhah dan istifal ha. Ha. Ya. Dan ada yang menambahkan huruf ha punya sifat khofa. Ya, apa? Khofa eh, tersembunyi yakni huruf ini kalau tidak disuarakan dengan sungguh-sungguh maka tidak akan jelas makanya harus betul-betul diucapkan dengan dengan jelas ha ha nah, Allah alam Taib. Berikutnya pelajaran ke-18 Hamzah ya. Ini Hamzah yang ditulis ya, tanpa alif. Kemudian pelajaran ke-19 huruf ya ya huruf ya seperti huruf jim ya letaknya adalah dari wasatul lisan tengah lidah dengan langit-langit ai ya bedanya dengan jim kalau jim apa membentur ya lidah tengahnya tengah lidahnya membentur adapun ya, ya masih ada celah yang tersisa ai ya ya tanpa gunnah ya tanpa gunnah Taib. Nah, kita baca Silakan dibaca e, dibuka pelajaran ke-19. Nah, di sini adalah e, melatih pengucapan huruf ya berharokat fathah. Ba ya ta. a ya ya ma ro Sa Ha ya za. Kho ya la. حوايا فنايا كيادا هياجا ذكايا خبايا جلايا جا جا, جا usahakan tidak ada hams ja nah Allah alam ya. berikutnya pelajaran ke-20 ya, pelajaran ke-20 shin ya setelah kita menyelesaikan dari kaf sampai ya maka kita kembali setelah sin yang kemarin kita e, melompat darinya ke huruf ya ke huruf kaf ya, maka kita sekarang menemukan huruf setelah sin yaitu shin ya shin sifat yang sangat jelas pada shin adalah sifat tafashi. Apa tafashi? Shi menyebar, menyebarnya udara di sekitar makhraj ya, sehingga membentur dinding atau permukaan gigi seri atau gigi-gigi atas dan bawah dari bagian dalam. Ash sya nam sya. Nam. Baik, berikutnya. Atau kita baca satu baris coba Ya, satu baris pada pelajaran 20 asyara syatama syahadha syabatha Tayyib. Berikutnya pelajaran 21 huruf sad ya sad fathah so ya. So So ya. Huruf sod seperti huruf apa? Yang paling mirip dengan huruf sod apa? Ahsan, sin, ya huruf sin. Huruf yang paling mirip dari sisi makhrajnya demikian pula dari sifat-sifat yang ada. Ya. Kalau antum bandingkan maka sod persis sama dengan sin kecuali pada sifat apa? Sifat isti'la, ya, isti'la atau itbaq sama-sama dari ujung lidah yang ditempelkan ke gigi seri bawah dengan sifat safir ya safir hamas bakhawah adapun sin tipis sa adapun sad maka tebal Nah, so, so. nah kemarin atau pada pertemuan yang sebelumnya telah kita latih apa menebalkan huruf secara benar dengan dengan apa dengan dua huruf yaitu huruf apa kho dan ro ya kho mewakili huruf tenggorokan kho ro mewakili huruf lisan ro ya nah kalau kita sudah membiasakan maka insya Allah masuk ke huruf sod maka insya Allah sudah bisa kita tebalkan tanpa me memajukan bibir ya so so nah sa so nah diusahakan mengarahkan suara kemana ke atas so sa so so nah ini yang diharapkan demikian shotnya betul-betul mufakhamah ya tebal dengan benar nah Nah, kita baca satu baris atau dua baris. Asola, sohoba, somata, sohada, hamaso, zakaya ja sawana baik Fadal barangkali ada yang bisa mencoba dari hadirin yang dekat mic Fadal <laughs> baca satu barisnya Bahasa baris ketiga. Bismillah. Ha so ro. Nah, ditambah lagi sofirnya belum jelas. Ho so belum ada sofir. S. Ha so. Ha so. So. So. Os. Os. Os. Ya. Os. Os. Nah. Jadi sofir terbentuk dengan apa? Dengan celah yang sempit. Os, os, Nah. Os. Os. Baik. Sekarang di fathah coba. Ha so ro. Ha so ro. Baik. So sa. Sha so. Za so. Nah. Dari sisi tafkhim Insya Allah sudah ya tinggal memberikan sofir ya as ya. itu sifat apa desis ya. as yang tidak lain adalah dihasilkan dari apa dari majra dari jalan yang bayyik yang sempit ya. ahsan barakallahu nah berikutnya fadal baris keempat. Sabara. Salaha. Sodama. Sohawa. Hanya kurang fathah. Ha. Soha. Soha. Wa. Ha. ha. Sepertinya uh, ada sedikit penebalan. Ha. Ya. Ha. Soha. Soha. Wa. Ya. Jadi dibuka sehingga tidak ada tafkhim saha ha nah saha wa ahsan naam cukup satu lagi naam ya na soha wa soya wawunya maftuha wa wa wa so ya ha so da ba so la ba belum belum waktu. ba masih ba dibuka ba ba ba ba ba nah ba so la baik barakallahu Baik, cukup insyaallah kita masuk ke pelajaran berikutnya. Dhad, huruf dad. Jadi huruf sod biasanya kesalahannya tadi, ya huruf-huruf tafkhim biasanya tadi ya mentafkhim tidak dengan benar ya. ya ini maju, tapi ini insyaallah kesalahan sudah tidak ada. Tinggal dari sisi sifat sofir yang mungkin kadang hilang atau kurang eh, kurang jelas. Nah. Baik. Berikutnya huruf dhad. Huruf dhad adalah huruf yang keluar dari tepi lidah salah satunya dengan geraham yang di atas ima sebelah kiri ataupun kanan Allah do do do nah nah kita baca ba so ya ro do ya za Wadha'a ya, Wawu tipis Dha tebal Hamzah tipis lagi Wa Wa tipis Do tebal A tipis Baik Ra Ka Dha Ha Ma Dha Dha Ha Ta sawana. Sawana. Nah. Fadhil. Praktek ya. Fadhil, antum. <laughs> Baris ketiga. Ya. Do ja ro. Sa da da. Do la la syadada Naam ahsan ulang lagi syadada dari awal bo dari awal do do ja ro da syadada do la la syadada Naam ahsan Naam berikutnya ma dhara'a naam na ro do do baik untuk huruf ro diulang ro tidak diperbanyak apa Ro ro ro nah ro ro Nah, do do. Baik. Oh, iya. Mulutnya dibuka do. Do. Nah, do. Do. Nah. Ahsan. Cukup ya? Coba tuh. Baris terakhir coba. Do ba ba. Lagi. Do ma ma. Ulangi. Bo do ba ba ditambah lagi tebalnya bo do bo do do ba ba do Tanya? ma ma Ayo. do ma na ro do do enam untuk huruf ba ba coba ba ba ba ba kita tahan nafasnya ba ba ba ba Nah. Ada sedikit hamus sedikit tapi tidak apa. Ba. Ba. Ba. Ba. Nah. Ba. Ba. Saya lagi coba. Ba. Ba. Baik, barakallahu fiik. Cukup insyaallah. <clears throat> Berikutnya huruf to, ya huruf to. Huruf to adalah huruf dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri ya seperti huruf ta dan dal bedanya huruf to ini punya sifat kuat jahar kemudian apa syiddah itbaq ya termasuk huruf yang kuat bahkan min aq, min aqwaha termasuk huruf yang paling kuat to ya terkumpul padanya sifat-sifat kuat jahar syiddah isti'la itbaq qalqalah nah baik nah kita baca to to حطما شطأ سطح هبط ba ba jadi seakan apa udara itu mampat atau tertahan di belakang apa bibir ba ba. Nah. Baik. Kemudian kha dha ya. Kha ra za. Na sha ta. Wa sa ta. Baik. Pelajaran berikutnya huruf dha ya huruf dha. Huruf dha. Dari mana huruf dha keluar? Ujung lidah dengan ujung gigi seri. Seperti huruf zal dan tha. Ya. Bedanya pada dha ada sifat tafkhim, sifat isti'la. Ya. Dha. Nah, coba kita usapkan huruf zal terlebih dahulu. Z, z, z. Nah, kemudian sekarang ditebalkan. Dha. Dha demikianlah huruf wa yang tebal Naam ka wa ma la ha wa wa wa na ha wa ra Baik. Coba. Aduh. Ulangi yang Baris pertama diulangi. Kawoma. Kawoma. La ro zo. Apa? La ha zo. Zo wa na. Ha zo ro. Baik. Jadi huruf kalau sudah diharokati akhirnya jangan diberi hamzah ya. kan? ka, zo ma ya. Ini contoh ya, contoh yang keliru dari saya. Ka wo ma ya. Ka lepas saja. Ka wo ma ya. La ha wo ya. Wo bukan wo tapi ya wo wa na. Baik. Coba lagi. Sekali lagi. Ka zo ma la ha zo zo wa na Baik, ahsan. Sudah mufakhamah, sudah tebal. Tinggal ditambah lagi tebalnya Allah ya. Ya, ini memang perlu perlu anu ya, perlu apa? Waktu untuk mencapai ketebalan yang diinginkan Allah ya. Tapi sudah ada tafkhim. Nah, barakallahu fiik. teruskan baris kedua Sya Syallah. kalau agak sulit disukun terlebih dahulu ba ba ya mungkin sebagian dari kita masih sulit untuk memfathah langsung yang dengan tepat a ya, mungkin masih masih keluar bunyi lain ya. nga misalkan nga tapi mungkin bisa diupayakan dengan mensukun terlebih dahulu ba ba ba. Nah, kalau sudah sukun benar tinggal dilanjutkan ba. Ya. Jangan sampai pindah ba. Nah. Jadi diupayakan apa namanya? dari tempat yang tadi disukun kemudian teruskan ya dengan harokatnya ba. Nah. Baik. Artinya kalau seorang sudah bisa menemukan tempat yang benar dari ain ba dengan mensukunya, konsentrasi dia betul Insya Allah pengucapan ain yang berharokat fathah. Nah, huruf ain fathah yang biasanya keluar dengan suara lain ngah seperti itu itu karena apa? Karena ada keikutsertaan mulut apa lidah ya. ngah ya, ngah itu lidahnya naik nga. Ya. Kalau lidah tidak naik insya Allah akan betul. Ah, ah, Nah, lidah jangan sampai ikut bergerak. Setidaknya kalau bergerak lidah itu akan menimbulkan tafkhim juga, suara yang tebal. Oh. Nah. Oh, ya. Seharusnya apa? Tipis. Ah, Semakin naik sampai nempel ke dinding apa langit-langit jadilah ngain nga nah, maka diusahakan tidak mengikutsertakan lidah a taib akasa azara wa'adha adhaza nah, coba kita ulang makhraj huruf ain dari mana? Tengah. Ya, dari tengah. Tengah tenggorokan. Tepatnya di mana? Pada bagian apa? Lisanul mizmar, ya, bagian yang menjadi katup, ya, pengaman saluran tenggorokan dari makanan dan minuman, ya. Menggerakkan itu sebenarnya. Intinya menggerakkan bagian itu. Dan masing-masing kita bisa menggerakkannya secara otomatis. Nah. A. Ah, nah, kalau bergerak nah, keluar huruf ain. A. Ah, nah. Sifatnya jahar bainiyah istifal. Baik, kita lanjutkan baris kedua. Khasha'a. Khasha'a. Atoya. Ba'afa. Ba'afa. Na'ata kita lompat baris terakhir wa'ada abaka na'aya abato to nah berikutnya huruf wain huruf wain ya. huruf wain dari mana dari ujung tenggorokan di sekitar uh, apa namanya sekitar pangkal lidah ya, sekitar pangkal lidah oh oh ya oh nah, tidak ada hamas ya. bukan huruf hamas jadi tidak dibaca gha ya gha dan juga tidak ada takrir gha gha oh ya tidak ada takrir, tidak ada hamas. Wow. Baik. Sifatnya jahar. Kemudian mengalir suaranya rakhawah, isti'la. Wow. Nah. Nah, kita baca dha wo ta. Sya wo la. Gha wa fa. Gha sa na. Ghadhaya Ghatala Khotoba Jada'a Nah, cukup insyaallah. Berikutnya huruf fa. Ya. Fa, huruf bibir, bibir bawah dengan gigi seri atas yang dua. Af bagian dalam bagian dalam bibir bawah sehingga bukan ditarik ke dalam jangan ditarik ke dalam bagian bibirnya supaya yang nempel bagian dalamnya af af kalau ditarik ya bagian luar yang nempel kan af. jangan ditarik langsung ditempelkan aja af ya. jadi menempelkan bibir tinggal dinaikkan aja sehingga Nah, yang tertempel bagian dalam. Af. Nah, fa. Nah, sifatnya jelas hams ya rokhawah istifal. Hafadha. Fashala. Faja'a. Khafata. Khafata. Dhafawa. Sodafa Nafaya Dharofa nah, Coba diteruskan Faza'a sampai safala Tafadalu Fa Taib. Kemudian akhiran yang terakhir adalah huruf qaf ya huruf qaf adalah huruf yang keluar dari bagian pangkal lidah dengan langit-langit yang lunak dengan sifat jahar ya syiddah isti'la infitah ditempelkan ke langit-langit bukan ke dinding apa tenggorokan ya jadi naik bukan ke belakang oh bukan demikian tapi naik ke atas oh ditempelkan ke bagian atasnya. Nah, bukan ditarik ke belakang. Ke, bukan. Ko. Ko. Nah, sifatnya istilah. Ko. Ya, juga tanpa nafas. Contoh yang kurang tepat ko ya, ada nafas yang mengalir ko. Ko. Ini masih kurang dalam. Ko. Ya. Yang kurang tepat pula menempelkannya ke dalam. Ko, ya ko ya Ko Naikkan saja Ko Nah, Allah alam. Kita baca Jalaqo Jalaqo Maqata Maqata Kharaqa Ghadaqa Qasafa Qasafa قطع أبق ثقل نكح قزع شقل ظفر قهر قهر qadhafa. Nah. Wasilu diteruskan. Fadhalu la qata. Nah, berarti semua huruf Arabiah sudah kita pelajari. Nah, coba kita baca dari awal. A ba ta fa. Ja ha kha. Da dha ra za. Sa sha sa da. Ba ra و ف ق ك ل م ن و ه a ya ha ditipiskan muraqqaqah ha nah nah Taib. Ikhwan fillah jazakumullah pada halaman berikutnya ad-dars pelajaran yang ke-29 ini adalah lembar mudzakarah terkumpul pada halaman ini apa? E, susunan huruf-huruf ya, tiga huruf yang e, terkumpul padanya semua huruf Arabiyah ya atau mu'dham sebagian besarnya. Ya. Setiap tiga baris ini sudah mengumpulkan apa? huruf-huruf Arabiah semuanya atau minimal 27 ya. Taib. Ini bisa digunakan untuk melatih ya, melatih atau mengulang kembali seluruh huruf Arabiah dalam susunan tiga huruf. Kita ambil coba bagian yang di tengah coba bagian yang di tengah. 6 mahaqo خبث لفظ ذراء حسد كشف كشط عجنا جا غوص dhayaza. Nah. Ada yang bisa membaca? Kontol? Mic-nya di mana? Oh, depan. Kontol. Ambil yang di bawah coba. Dhahaa. Belum nyala itu. Ulangi. Doha a Zolama Wo Do Do Ya Wo Zolama Zabaha Azafa Zokoya Khodatha Khodatha da sha sa ka na o so wa ta ja ro nah ahsan barakallahu baris sana belakang juga cukup panjang Ya, ada. Sudah, jangan dioper-oper lagi. Sudah. Pegang aja. Ambil yang di atas. Hadirlah. Yang di atasnya aka Akadha. Sya ya o ya ha za ta o la lepas tha qala ha do na do do na, ha do na nah a hamis, imis. Ta. Khata. Khota'a Nah. وسد ذا فر غ ما ص So. ص Nah, bareng. Ada lagi? Satu lagi. Nah, ya. Eh, monggo. Ambil yang tengah ya. Ambil yang tengah. mahaqo khobasa buka banyak ba khobasa masih belum ba. masih tebal ba ba ayo khobasa nah lafadha zaraa hasada da lepas oh. jangan diberi hamzah da da hasada da da hasada nah kasyaqo ajana ghawaso tipis wawunya wa, dibuka ghawaso ghawaso boyaza ahsan Allah ibarifik Nah, huruf wawu ya, huruf wawu ditipiskan wa wa wa wa so nah barakallahu Taib. Kita beralih ke pelajaran berikutnya. Nah, yakni tentang kasroh ya. Kasroh. Kasroh telah kita singgung di awal, yakni apa? Dengan cara menurunkan rahang bawah di eh, bin dengan menurunkan al-fak sufli rahang bawah dan menaikkan menggerakkan tengah lidah ke atas. Nah, kita cukupkan membaca ini contoh pada pelajaran ke-30. Nah, coba ambil yang berwarna merah saja. Taib. Kita awali dengan judulnya bandingan antara fathah dan kasrah. Ma mi. Ma mi. Ma, -mi. Ya, sama-sama membuka namun perbedaan pada lidah. Ma lidahnya diam, mi tengahnya naik. Na ni. Nah. Baik. Mi ni. Shi hi. Nah, ini kasrah yang sempurna insya Allah ya. Hi fi zifi. Baik, pindah ke kolom keempat. Kili. Bi'i. Jidi. Kolom berikutnya siwi. Tibi. Di'i. Nah, demikian cara mengusapkan kasroh ya dengan me tadi menurunkan rahang bawah dan menaikkan bagian tengah. Kalau tidak sempurna akan muncul apa? Suara yang lain ya. Biasanya condong ke uh, suara ima lah seperti mi ni. Ya, ini belum sempurna. Mi ni. Harusnya apa? Mi ya. Mi. Ini belum sempurna. Mi ni. Kili ya, harusnya kili demikian. Baik. Berikutnya risi. Ya, yang apa latarnya agak gelap ya, coba untuk baca rosa rosa ro tebal apa tipis kalau di fathah tebal ro ya kalau di kasrah tipis ri ri ya sebagaimana huruf yang lain yang sudah kita baca tadi mim nun kaf lam sin wawu shin ha ba ain ta ha fa jim dal dal ain za fa semuanya apa tipis dalam keadaan fathah ataupun kasrah ra tebal ketika fathah tapi ketika di kasrah tipis ri jadi jangan dibaca roi ya jangan dibaca roi ri nah kha huruf kha termasuk huruf tebal ketika di kasrah juga ada tebalnya khi ya khi perhatikan ada tafkhim di awal khi nah kita baca khi bi nah kita baca dengan harokat fathahnya khoba ya. ketemu ya ketemu belum ketemu <laughs> pelajaran 30 ya pelajaran 30 sekarang sudah pada baris keempat ya. Nah yang tadi ya mulai kabur. Sekarang kita berada di halaman berapa? Halaman 39. Pelajaran ke-30 tentang kasroh ya. Baris keempat ya. Zafa zifi rosarisi. Nah, sekarang kho ya. Kita mulai membaca huruf-huruf tebal. Khoba. Khoba. Nah, khibi ya huruf kho di kasrah pun juga masih ada tafkhimnya khibi ghaba ghibi ya Ghain juga demikian huruf isti'la juga bi qaba tibi ya qaf juga demikian ya kha ghain qaf huruf-huruf tebal yang berikutnya huruf sad. Ya, sad kemudian huruf ta, dha dan bot di samping tebal juga ada sifat idghaq. Jadi lebih jelas lagi tebalnya walaupun dalam keadaan kasroh, walaupun dalam keadaan kasroh. Sa za si zi si si nah iya kita ulang so za si zi طوتا diti di ya tanpa maju mulutnya langsung turun ti ti ya ti ti wadha wi zi ya bedanya zal dan bo jelas wi ini apa wo ya wi Zi ya. Wi. Apa ini? Wo ya. Wi. Ya, kalau dal zi ya, tanpa tebal. da Di di. Ayo. Taib. Insyaallah kita cukupkan dulu malam ini di dalam uh, atau pada pelajaran berikutnya, pelajaran ke-31 ya ini, 31 dan 32 itu merupakan apa? latihan ya untuk mengkasroh ya. Setelah tadi sudah kita e, terapkan kaidahnya bagaimana mengkasroh huruf sekarang ya, ditambah lagi untuk lebih melatih ya pengucapan secara benar untuk kasroh maka ditambahkan pelajaran 31 dan 32 tafadhol antum nah, untuk melatihnya di luar majelis ini nah insyaallah pada pertemuan yang rata kita akan beralih kepada harokat dhamma ya, harokat dhamma mudah-mudahan selesai harokat tersebut kita beralih ke juz kedua Bismillahirrahmanirrahim.